بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم Bapak saya saya kasih gambaran begini. Saya orang Manado. Saya bilang sama ayah saya, waktu saya Islamkan beliau. Karena ayah saya ini orang yang arogan. Kenapa saya sebut arogan? Karena beliau mantan militer, berpangkat letnan kolonel, pensiunan. Dia yang merekayasa, dia yang membuat cerita supaya saya itu dicari dan dibunuh waktu masuk Islam. Pokoknya cari Yahya itu sampai ketemu bantai. Habisi. Bikin malu keluarga di Manado. Karena dalam nasab sursila keturunan orang Manado, kalau sudah masuk Islam, jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga. Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bagi orang Manado, merantau keliling dunia silakan, tapi jangan coba-coba tinggalkan gereja. Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang hidayah kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam? Kita bertarung malam ini, hadirkan para pendeta, saya bilang untuk apa kita berdebat dengan pendeta? Percuma. Saya kalau berdebat cari yang keliber. Saya akan tanya hanya satu pertanyaan, yes or no. Apakah Tuhan pernah mati? Dengan banyak dalil karena orang Kristen ini lidahnya bercabang seperti ular, pembohong. Walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun abunar khalidina fiha wa bisal masih. Penusa dan tempatnya adalah neraka. Saya dilatih berdusta berpuluh-puluh tahun, 16 tahun pendeta dan mempendetakan ribuan pendeta, bukan pendeta biasa. Bagaimana kira-kira beban psikologis, beban mental, beban kehidupan pribadi dan rumah tangga tidak mudah. Tidak mudah untuk kami melalui sampai 10 tahun ini. Bagaikan menyeberang di tengah ombak yang begitu besar, badai yang tidak pernah kunjung habis. Saya bilang sama ayah saya. Saya tanya juga kepada semua pendeta-pendeta di dunia ini. Silakan. Yes or no. Ya atau tidak. Tuhan pernah mati atau tidak. Bapak saya saya tanya. Bapak mau percaya Islam atau tidak? Saya justru tanya kamu ya ya. Mengapa kamu masuk Islam? Nah sekarang saya tanya. Argumen saya adalah pertanyaan. Setiap kali ditanya saya selalu berbalik pada argumen pertanyaan. Dan saya tanya. Apakah Tuhan pernah mati? Ayah saya menjawab, gila kamu Yahya. Tuhan itu tidak pernah mati. Berarti yang menjawab bukan logika ayah saya. Jiwa ayah saya yang pernah ditiupkan. Alastu birabbikum qalubala sahibna. Berarti memang benar bahwa di dalam kandungan manusia ini sudah Islam. Jiwanya tetap suci. Pikirannya yang kacau. Coba perhatikan tuh orang gila kalau dia makan sampah di luar sana Orang gila makan sampah bukan tubuhnya yang luka. Bukan jantungnya yang obname. Bukan jantung, bukan hatinya, bukan hepanya, Bukan kemaluannya yang rusak. Tidak. Kabel di kepala putus satu. Ini kan bedah buku bukan dakwah ya. Supaya memang betul bahwa saya, saya bawa ijazah dokter saya. Ada ijazah dokter saya. Saya bawa dengan indeks prestasi kumulatif 3,81 summa cum laude. Tapi kan kita di Islam beda dengan orang kafir. Kalau dari muslim masuk Kristen, Masya Allah dicoblok Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Tentang Yusuf Roni, mengaku yurimu sebakah tilawatil Quran, mengaku uh, ketua sekjen apa sekjen Islam sedunia ternyata Yusuf Roni pengakuannya berakhir dengan 8 tahun penjara dianggap substansi pelanggaran hukum karena mengada-ada Masya Allah memang kalau orang yang murtad itu banyak berbohong tapi mudah-mudahan saya dengan Sutiono insya Allah tidak berbohong amin tidak berani saya. Ngapain apa untungnya kalau hanya materi yang kita cari? Saya beda dengan beliau. Dalam sistematika gereja ada congregation, ada presbyterial sinodal. Congregation ini adalah gereja dari nenek moyangnya sampai cucu cicitnya. Bisa jadi pendeta biar buta huruf. Tapi kalau gereja Presbiterian Sinodal yang pusatnya di ekspor Jerman itu tidak sembarang dia harus kuliah sekolah tinggi teologi lima tahun kemudian mencapai jenjang vikariat dua tahun dan barulah dia ditahbiskan dengan menggunakan bahasa Ibrani yang hanya satu pendeta insya Allah di dunia ini di Indonesia yang tahu sebenarnya tiga tapi dua sudah mati sekarang di neraka tinggal saya masih hidup saya mau tanya, pendeta mana? Apa metodologi orang memberkati pendeta? Bahasanya apa? Adonai yismurka mikolra yesemur et napseta mikolra. Adonai yismurka ka ufo eka meata at olamim. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Ini pendeta goblok semua. Apa artinya itu? Adonai Yusmur mikolra, yesemur Etnapset nafseta mikolra. Ya Tuhan, Adonai adalah Tuhan, El atau Pantoi atau Elohim itu adalah Allah. Makanya Yahudi tidak tadi Mormon, gereja Mormon itu adalah gereja yang mengakui perjanjian lama, Old Testament. Betul? Nah. Perjanjian baru ini yang bikin rusak otak manusia. Ya, kalau kita sadar benar bahwa kelanjutan serial agama Nabi Isa adalah Islam. Islam. Saya bilang tadi kalau saya mau masuk Islam, oh mau jadi ustaz supaya sekali ceramah dapat amplop, saya kira saya rugi sekali. Rugi sekali. Saya sudah memisudahkan ribuan pendeta dan ini dokumen saya. Silakan orang Kristen fitnah di internet, tapi saya punya fakta. Saya tidak bawa lari uang dari sana. Yang saya bawa lari adalah dokumen-dokumen pribadi karena saya tahu persis pasti akan difitnah di kemudian hari. Hanya ini yang saya bawa lari, merantau ke Jakarta bersama istri dan tiga orang anak tanpa pernah meminta-minta imbalan dari siapapun. Membangun kehidupan keluarga Islami. Kemungkinan besar kalau saya masuk Islam cuma sendiri, barangkali langkah kaki saya ini sudah di Eropa bukan di Indonesia tapi bagaimana saya baru mau belajar Al-Quran satu ayat, anak sudah berteriak, Pak, makan. Pak, bagaimana sekolah kami? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak ustadz harus berwibawa, anak ustadz harus jadi pejabat negara. Harus bisa mengembangkan dakwah dengan status sebagai seorang yang punya predikat. Nah, jadi saya bilang, sama ayah saya. Kalau Tuhan tidak mati, dia bersumpah. Gila kamu Yahya masa Tuhan mati. Saya tanya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Sampai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah mati nggak? Nah, ini sekat mati. Kalau orang main catur, eh? main catur pakai pakai metode metodenya Anatoly Karpov, itu sudah ketahuan mati langkah.